Kita masuk pada pembahasan tentang rukun asyam, rukun puasa. Ada di sana tentang syaratnya sudah kita lewati, ada di sana rukunnya, ada di sana sunnah-sunnahnya. Rukun rukun puasa adalah terdapat pada ayat Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah yang ke-187. Itu apa? Al-imsaku anil muftirat min tulu'il fajri al maghrib. Menahan diri dari segala hal yang membatalkan ibadah puasa. Dari semenjak fajar, ini masuk waktu salat subuh, al maghrib. Sampai maghrib, masuk waktu salat maghrib. Disebutkan hal itu dalam surat Al-Baqarah yang ke-187. Allah berfirman, "Fal'ana bashiruhun kataballahu lakum wa kulu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Thumma tumsiyama ila al-lail. sekarang bashiruhunna. Silakan kalian berhubungan badan dengan istri-istri kalian. Wabdahu ma Allah lakum. Dan carilah apa yang Allah halalkan bagi kalian. Wa kulu washrabu dan silakan kalian makan dan kalian minum sampai batasannya adalah yatabayyana lakumul khaytul abyadu batasnya adalah perbedaan yang jelas antara benang yang putih minal khaidil aswad dari benang yang hitam minal fajri dari fajar. Tumati musyama ilal lail kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam yakni sampai maghrib. Ayat ini menerangkan puasa itu adalah menahan dari syahwat, menahan dari makan dan minum, dimulai dari semenjak masuk waktu sholat subuh. Apa itu waktu sholat subuh? Adanya fajar. Fajar itu ada dua, fajar kadib dan fajar sadiq. Fajar kadib adalah fajar yang dusta, yang itu belum masuk waktu sholat subuh. Sudah ada cahaya putih tetapi menjulang ke atas seperti ekor serigala. Kalau fajar sadik sebagai tanda sudah masuk waktu subuh adalah cahaya putih yang melintas dari utara ke selatan di ufuk timur. Di arah timur. Itu fajar sadik. Sebagai tanda sudah masuk waktu sholat subuh. Hadir nagan ada pertanyaan. Bagaimana dengan imsak? Imsak yang biasa di lakukan di negeri kita dan beberapa negeri adalah 10 menit sebelum terdengar azan subuh. Sudah dilarang makan dan minum. Yang biasa di radio itu imsak, hukum. Pernah mendengar itu? Ya. Ada aturan seperti itu. 7 menit atau 10 menit sudah tidak boleh masuk sudah tidak boleh makan tidak boleh minum padahal belum terdengar azan subuh belum masuk waktu sholat subuh beberapa orang sudah melarangnya makan dan minum itu salah tidak ada nas yang seperti itu dalam hadis Nabi Wasallam bahkan belum menyebutkan yang namanya batasan makan sahur adalah mendengarkan adzan. Nabi mengatakan, "Inna Bilalan kana yu'adzin bil-lail wa kulu fakulu washrabu hatta tasma'u adzan ibni Ummaktum." Sesungguhnya Bilal adzan di waktu malam. Adzan pertama. Maka silakan kalian makan, silakan kalian minum, yakni sahur. Hatta tasma'u adana ibni Ummu Maktum sampai kalian mendengar azannya ibni Ummi Maktum, yakni azan yang kedua menandakan sudah masuk waktu sholat subuh. Itu batasannya. Bahkan ketika seorang memegang gelas berisi air dalam tangannya kemudian dia mendengarkan azan subuh tanda sudah dilarangnya minum tetapi gelas dalam keadaan di tangan idza sami'a ahadukum idza sami'a ahadukum nida wal ina'u fi apabila seorang di antara kalian mendengarkan azan subuh dikomandangkan, masuk Allahu akbar Allahu akbar adzan subuh. Wal ina'u fi yadi ahadikum dalam keadaan gelas di tangan sudah dipegang begini, Pak. Fala yadahu kata Nabi jangan diletakkan. Jangan dia letakkan itu hatta yaqdi anha sampai dia memenuhi kebutuhannya. Ini sudah di tangan jadi diminum dulu, Pak. Fala yadahu kata Nabi. Jangan diletakkan sampai dia minum. Berapa bolehnya? Sewarga pak. Ya tapi aja dicok maning pak, gisi maning, gisi maning. Ya. Yang ada di gelas itu. Ini yang gelas titik tok yes, berjamu pak, rezekinya semeno. Nah. Itu artinya pak, boleh masih makan minum ketika posisinya seperti itu tadi. Al-ina gelas sudah dalam tangan Bukan 10 menit sebelum azan sudah dilarang. Bisa difahami hadirin? Ada satu riwayat yang mereka memahami dengan pemahaman yang salah yang berkaitan tentang makan sahur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Zaid bin Sabit radhiyallahu an ditanya uh, waktu itu Zaid bin Thabit mengatakan tasaharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qumna ila salah. Kami di waktu itu makan sahur bersama Rasul, kemudian selesai dari makan sahur, kami berangkat menuju sholat. Pembahasan hadis Zaid bin Thabit ini berkaitan dengan disunahkannya mengakhirkan sahur. Bukan sahurnya jam satu malam, jam dua malam, ya boleh-boleh saja Pak. Boleh tidak? Boleh jam satu malam silakan makan, silakan minum. Tetapi sahur itu sunnahnya diakhirkan. Yani sudah mendekat ke azan subuh. Kalau sahur jam satu waru Kapan turu pak? Tangi-tangi adzan subuh. Wis kencot maning pak potengnya. Terus mau sahur kapan? bisa adan. Oh salamu baik pak. Sahur jam si bengi. Sahur itu mendekati adzan subuh. Hadis jadi Sabit itu dalam posisi menyebutkan tentang dekatnya sahurnya Rasul dengan adzan subuh. Di situ ditanya beliau, "Kam bainal adan was sahur?" Berapa jaraknya antara azan dan makan sahur? Qala Zaid bin Thabit mengatakan qadra khamsina ayat. Seukuran 50 ayat. Seukuran 50 ayat. 50 ayat itu kurang lebih kalau dibaca 10 menit atau lebih dikit. Nah itu kan berarti sudah berhenti 10 menit atau 50 ayat sebelum azan subuh Rasul sudah berhenti makan sahurnya. Jawabannya adalah kalau berhentinya sungguh kerso Pak, silakan saja 10 menit sebelum azan subuh berhenti. Karena apa? Wis Pak. Masa delebok nama nih. Sudah kekenyangan, ya sudah berhenti silakan. 5 menit sebelum azan silakan berhenti. Tapi untuk mengharamkan 10 menit sebelum azan subuh sudah dilarang makan minum. Ini tidak ada nasnya. Yang ada mal justru hadis yang tadi kami sampaikan. Hadis Unesah bintu Habib belum mengatakan ida azan bin maktum fakulah ashrab. Dalam sebuah riwayat disebutkan apabila kalian mendengarkan azannya Ibnu Maktum makan minumlah kalian sampai kalian mendengarkan azan Bilal. Fala taqulu wala tashabu. Kalau sudah mendengarkan azannya Bilal, maka jangan kalian makan dan jangan pula kalian minum. Ini satu riwayat. Riwayat yang lainnya mengatakan kebalikannya. Bilal azan di waktu malam. Silakan makan, silakan minum. Kan itu adalah waktu untuk sahur sampai mendengarkan azan Ibni Maktum. Ini dia. Al-muhim yang penting dalam pembahasannya adalah bahwa yang wajib bagi kita berpuasa adalah dari semenjak apa? Fajar Sadiq sampai maghrib itu rukunnya meninggalkan berhubungan badan karena kan itu adalah membatalkan puasa. Adapun riwayat yang tadi kami sampaikan, riwayat Imam Abu Dawud Al-Hakim disahkan Syekh Al-Bani dalam Sahih Al-Jami' "Idza sami ahadukum an-nida wal ina'u 'ala yadihi falyadahu hatta yaqti hajatahu minhu." Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda apabila seorang di antara kami mendengarkan panggilan azan subuh dalam keadaan ina, ina itu adalah gelas berada pada tangannya maka jangan dia meletakkannya sampai dia memenuhi kebutuhannya yang ada di gelas. Pertanyaannya adalah yang ada di mulut bagaimana? Masih muncul-muncul ngerti muncul-muncul Pak? Hmm, lebok nobe, lebok luruk, adan. Berbunyi Pak. Ditelan apa dimuntahkan? Ditelan Pak. Jangankan yang sudah di mulut, yang masih di tangan saja belum diminum. Nabi mengatakan jangan kau meletakkannya sampai kau memenuhi kebutuhanmu meminumnya. Sampai habis pun nggak masalah. Apalagi yang sudah di mulut. Maka dimasukkan dan tidak mengapa. Tapi ya yang ada itu juga, jangan kemudian lobok nama nih, lobok nama nih. Ya tidak berhenti ketika sudah dan subuh. Hadirin kaum muslimin terjemahan itu yang menjadi rukunnya. Berikutnya akan kita sampaikan beberapa sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnahnya saya cepat membacanya karena memang panjang pembahasannya. Yang pertama adalah makan sahur hukumnya sunnah tidak sampai wajib sehingga ketika seorang e, lupa tidak sahur atau sengaja tidak sahur karena memang mungkin tidak ada makanan e, maka tidak berdosa tetapi lepas dari dia sunnah ini dan itu sangat disayangkan eman-eman sahur itu kalau tidak ada apapun berusaha untuk sahur walaupun walaupun bijuratin na bijuratin minal ma sedugukan air. Kita bacakan hadisnya. Nabi kita sallallahu SAW wasallam beliau menyatakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda tasaharu fa inna fis sahuri barakatun. Bersahurlah kalian. Karena sesungguhnya dalam makan sahur itu terdapat barokah. Apa itu barokah kaum muslimin? Barokah itu bahasa Arab yang artinya khairun kathirun. Kebaikan yang banyak. Sehingga ketika seorang makan sahur, jangan hanya dinilai supaya kenyang saja, tapi di situ terdapat kebaikan, pahala juga termasuk kebaikan, mendapatkan rahmah, kebaikan. Di antaranya adalah memperkuat fisik karena akan berpuasa satu hari itu. Itu pun termasuk dari barokah. Menjalankan sunnah Nabi, bangun di waktu sahur, berdoa di waktu sahur mustajab dan dan yang lainnya. Sehingga jangan lewatkan ini. Karena Nabi sudah memberitahukan bersahurlah kalian karena pada sahur itu terdapat apa? Barakah. Dan sahur itu adalah pembeda puasa kita dengan puasa ahlul kitab. Ahlul kitab apakah mereka diperintahkan untuk berpuasa? Dalam ayat tadi kami sampaikan sebelum maghrib, Ya ayyuhalladzina amanu alaikum isyam kama kudiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattakun. Wahai orang yang beriman, berpuasalah kalian. yakni perintah untuk berpuasa menyebutkan sesungguhnya puasa diwajibkan kepada kalian sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Di antara adalah al-Yahud wan Nasara. Tapi beda. Di mana letak bedanya puasa ahlul kitab dengan puasa kaum muslimin? Nabi kita menyebutkan dalam hadis Amr ibn As radhiyallahu anhu hadis riwayat Imam Bukhari, Al Imam Muslim, Al Imam Dawud, Tirmizi, Nasa'i Beliau mengatakan faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur. Faslu pembeda antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Ini dia. Sehingga kalau kita makan sahur, itu betul-betul kita sedang membedakan diri kita dengan ahli kitab. Walaupun bentuknya sama. Akan berpuasa. Meninggalkan makan minuman. Meninggal makan minum di siang hari bulan Ramadan. Atau di puasanya mereka. Yang membedakannya adalah makan sahur. Jadi semangatnya kita dalam sahur itu macam-macam. Di situ ada barokah. Menjalankan perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mereka membedakan puasa kita dengan puasa ahlul kitab. Karena memang Nabi kita sangat bersemangat untuk menyelisihi ahlul kitab. Khaliful Yahud. Selisihlah oleh kalian Yahud. Dalam berpuasa, makan sahurlah. Karena pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah aklatus sahur. Makan sahur. Sahur itu ekonomi ya muslimin diupayakan tetap dilakukan walaupun waktunya mungkin tinggal sedikit kerainan ya bangun sudah mendekati azan subuh berupayalah untuk sahur dengan apapun yang ada sesuai dengan jumlah waktu yang ada tentunya Kata Nabi walaupun dengan sedegukan air putih. Kita bacakan. Wa sahur walau bijur atimah. ma. Hadits Abdullah bin Amr bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau mengatakan tasahharu bersahurlah kalian wala bijur atimah walaupun hanya dengan seteguk, setegukan air walaupun dengan setegukan air. Karena mungkin terlambat. Masak-masak sudah disiapkan, tapi terlambat bangun. Akhirnya makanannya kurdi delengi tok, Pak. Misal adan ya, ya sudah minum. Itu sudah terlaksanakan yang namanya pak sahur dan itu adalah ibadah tersendiri di dalam bulan Ramadhan. Yang berikutnya ya kaum muslimin, sahur yang paling baik adalah makan tamar. Bukan hanya ketika iftar tamar itu, tapi juga ketika sahur. Disebutkan uh, ah, hadits Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan Imam Abu Dawud, Ibn Hibban, Nabi Alaihi bersabda, "Ni'ma sahuril mu'min at-tamur." Sebaik-baik makan sahurnya seorang mukmin adalah tamar. Adalah tamar. Dan ini bagian dari ibadah. Bagian dari ta'budiyah ibadah dan ini bukan dari hawa nafsu beliau. Kita yakin bahwa beliau adalah dari wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidaklah beliau berbicara dari hawa nafsu, tak lain beliau berbicara dari wahyu yang diwahyukan. Jangan kau katakan ini kan Nabi orang Arab. Jadi apa-apa kurma, kurma, tamar, tamar. Coba kalau orang Banyumasan, mungkin mendoan, Pak. Jangan begitu. Ini bukan karena hobi atau apa. Atau suasana negara atau bukan. Ini wahyu. Sehingga kalau ditanya manakah yang lebih kita dahulukan. Ya tamar. Sebelum yang lain. Tapi ingat itu tidak sampai tingkatan wajib. Tapi afdoliyah dan kita sebagai ahli sunnah. Orang yang paling terdepan dalam mengejar afdoliyah. Yang sesuai dengan sunnah Ambil buah kurma itu satu atau tiga, lima ganjil. Walaupun dua juga tidak berdosa, tapi lebih disukai ganjil. Ya. Nah, kalau sudah makan buah kurma kemudian makan gorengan ya monggo. Ya. Atau minum es, ya silakan. Ya. Uh, urusannya oh nanti bagi kesehatan itu berbahaya umpamanya ya jenengan menggola orang kesehatan yang bicara kesehatan nginek wong lapar bicarane apa baik dipangan pak orang mikir kesehatan komaning nganane kue dipangan kue mok pak nah, masalah bukan sesuatu yang dilarang jangan kita berlebihan yang penting kita mengatakan pertama adalah kurma kemudian yang kedua silakan apa yang kamu makan selama itu adalah halalan, tayyiban, mubarakan. Bisa dimengerti hadirin? Mm-hmm. Yang berikutnya termasuk di antara sunnah ketika menjalankan ibadah puasa adalah takjulul iftar. Menyegerakan berbuka. Beberapa orang menganggap puasa itu disyariatkan dalam rangka untuk kita merasakan kelaparan yang dirasakan oleh orang-orang miskin. Sehingga kalau kita bukannya bisa lebih malam pada Isya umpamanya, itu kan lebih lapar. Lebih bisa merasakan penderitaan orang miskin, maka itu lebih baik. Itu salah, Pak. Yang benar adalah menyegerakan untuk engkau membatalkan puasamu. Bahasa kitanya berbuka. Bahasa Arabnya iftar. Memakan makanan untuk membatalkan puasamu. Adapun nanti makan malamnya setelah maghrib, ya silakan. Alat kadang-kala kebiasaan saya kalau maghrib makan nasi, Nanti terawehnya ngantuk. Terus makannya kapan nasinya? Nanti setelah teraweh. Ya monggo. Kalau bagi saya, oh malah urung majang teraweh ngantuk pak. Kenapa? Karena lapar. Masing-masing orang yang dibahas di sini membatalkannya, bukan masalah makan malamnya. Membatalkan itu cukup dengan kurma atau air. Dan Nabi SAW seperti itu. Makanya adalah setelah selesai sholat maghrib. Tapi itu bukan satu hal yang harus makan harus pada maghrib. Kalau sebelum maghrib itu dilarang. Tidak ada nas seperti itu. Mau Jangan kita katakan lebih afdol membatalkannya nanti setelah isya atau semakin malam semakin baik. Itu tidak. Tetap saja pembahasannya adalah ta'jul iftar. Disebutkan dalam hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitra." Terus menerus manusia di atas kebaikan selama mereka menyegerakan ajjalu ini mempercepat menyegerakan untuk berbuka. Dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan, "Idza ra'aitum al-lail qad aqbal min hahuna faqad aftar said." Apabila malam telah datang dari arah sini, maka sungguhlah orang yang berpuasa itu telah berbuka. Yakni malam maksudnya adalah masuk waktu sholat maghrib. Itu sudah masanya orang-orang yang berpuasa untuk berbuka. Berbuka kaum muslimin yang paling afdol menggunakan rutop. Kurma yang masih basah. Yang masih basah-basah di sini adalah basah yang belum kering. Ya, ini masih mengandungi apa daging yang yang yang lembek begitu yang masih rutop begitu. Kalau tidak ada maka tamar. Tamar itu adalah kurma yang datang ke negeri kita itu sudah kering. Itu tamar namanya. Kalau tidak ada itu tidak ini maka pakai air. Disebutkan urutan itu dalam hadis Nabi alaihi wasallam sebuah riwayat derajatnya hasan riwayat Imam Abu Dawud Tirmizi sebutkan Imam Al-Albani dalam kitab Al-Irwa Al-Ghalil Nabi kita menyatakan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an kana Rasul Anas yang mengatakan ini kana Rasul yuftiru ala rutubat qabla an yusalliha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa dengan menggunakan rotobat rotobat jamak dari rotob kurma-kurma yang masih masih basah yakni matang masih basah qabla yusalliya beliau melakukan itu sebelum sholat sebelum sholat ini menunjukkan bahwasanya makan malamnya jika ada makan malam maka itu dilakukan setelah selesai salat. Fa'ilam takun rutabat fa'ala tamarat. Kalau tidak ada rutabat, maka beliau berbuka puasa dengan tamarat. Kurma yang sudah kering. Datang di negeri kita kurma yang sudah kering. Falam takun hasan, falam takun kalau itu semuanya tidak ada, hasa hasawat minal ma. Beliau meneguk beberapa tegukan air minum Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini sekali lagi adalah bagian dalam apa? Dalam ibadah kita ta'budiyah. Sehingga mengapa kita kok eh, beli kurma untuk melakukan iftar atau sahur dengan kurma itu adalah melakukan sunnah Nabi Alaihissalam. Nah, Kemudian disunahkan juga ketika iftar adalah berdoa. Doa yang ada hadisnya di Hasan Syalbani dari hadis Ibnu Umar itu perhatikan mulainya doa itu disebutkan oleh Abdullah bin Umar kan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aftara Nabi apabila berbuka beliau mengatakan zahaba dhama'u wa batalat wa btalatil uruq wa thabata al-ajru insyaallah Adapun yang dari awal tidak ada nasnya. Allahumma lakasumtu wa bika mantu ala rizqa tartu. Itu tidak ada nasnya. Yang ada nasnya adalah hadis ini. Hadis yang ke Syekh al bani Langsung dari kalimat zahaba dhama'u wabtallat al-uruq wa thabata al-ajr insyaallah. Itu zikir ketika apa? Iftar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ada beberapa amalan-amalan lain yang nanti akan kita sebutkan insyaallah. Kita masuk pada penyebutan pembatal-pembatal puasa yang disepakati oleh para ulama pembatal-pembatal puasa wujibul qada mengharuskan untuk mengqada adalah makan dan minum dengan sengaja. Itu membatalkan. Kalau lupa itu tidak membatalkan. Lupa dia minum gitu tapi betul-betul lupa, maka tidak membatalkan. Terdapat dalil hadis Nabi Alaihi Wasallam, riwayat Imam Bukhari Muslim, belum mengatakan man nasiya wa huwa saimun fa akala aw syariba falyutim samahu barang siapa yang dia lupa dalam keadaan dia berpuasa kemudian dia makan atau dia minum lupa Falitim samahu. Maka daknya dia sempurnakan puasanya. Falitim samahu. daknya dia sempurnakan puasanya. Finna Allah Itu tak lain Allah yang memberi makan padanya dan Allah yang memberikan minum padanya. Apabila terjadi apa? Lupa. Kalau lupa kemudian diingatkan bagaimana? Hah? Ya berhenti pak, Lagi minum, gelek-gelek. Diingat lu puasa, ya mandek. Aja kemudian di lakut dadak dimutakan temen. kok nek wis enteng lah tembe mutakan, Ya tidak begitu pak. Kalau sudah diingatkan ya berhenti. Itu artinya engkau sudah ingat, bukan lagi dalam keadaan lupa. Sehingga yang membatalkan di sini adalah makan dan minum dengan sengaja. Ini berkaitan dengan puasa wajib dan juga puasa yang sunnah. Kalau puasa sunnah dibatalkan, apa wajib mengkodok? Tidak. Sedang puasa Senin, hari Senin puasa. Tapi terasa fisiknya kok drop. Nggak seperti biasa. Mungkin tadi malam begadang, atau mungkin baru naik motor kehujanan kok hari ini nggak seperti biasa puasa terasa laparnya lebih terasa agak sedikit menggigil ya sudah batalkan itu tidak ada kodok karena puasa sunnah yang ada pada kodok adalah apa puasa yang fardu disebutkan dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Faman ini minkum maridan aw ala safarin itu min ayam ukhra. Barang siapa yang dia sedang sakit atau dia sedang safar, maka boleh bagi dia menggantikannya di hari yang lain. Adapun kalau bahasa sunnah tidak. Nah, pembahasan ini melebar pada apa definisi makan itu? Infus apakah termasuk? Tahdiyah. Infus itu bagian dari tahdiyah. Memberi asupan makan tetapi tidak melalui mulut. Apakah ini termasuk dari makan? Ini dibahas oleh para ulama kita. Fatwa di antaranya Syekh bin Taimin. Yang namanya makan minum itu adalah idhalu syekh ilal mi'dati. Amtarik memasukkan sesuatu ke dalam lambung melalui jalur mulut wa am dan ini umum bentuknya baik itu yang manfaat ataupun itu yang haram atau yang tidak manfaat misal makan minum jelas atau dia makan sesuatu yang Ya mau namanya orang makan. Eh, ambil contoh mamanya. Uh, eh, makan kertas atau plastik billah atau apapun termasuk di sini adalah syurbut duhon eh, merokok memasukkan sesuatu ke dalam lambung melalui jalur makan melalui jalur mulut adapun seperti at-taghdiyah yang lain. Fatwa dari Syamil Femin tentang orang yang memakai infus dia akan segar itu termasuk dari taghdiyah. Memberi makan kepada badan dan itu dilarang. Bedanya dengan ibr, ibrah, yakni apa? Suntikan. Orang menyuntik dirinya dengan insulin umpamanya atau dia memang sakit atau apa ada buku kebodohan disuntik pantatnya itu tidak membatalkan kan itu bukan termasuk apa makan atau minum tetapi Syekh mengatakan kalau seandainya itu bisa dilakukan setelah maghrib itu asal seandainya bisa ditunda itu lebih baik keluar dari khilaf Kemudian yang berikutnya adalah pembatalnya yang disepakati adalah al-jima berhubungan badan di siang hari. Dan itu pembahasannya dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu Hadisnya panjang. Yang berikutnya yang membatalkan puasa adalah ta'amudul qai. Ta'amudul qai artinya bersengaja-sengaja muntah dengan memasukkan sesuatu jari atau apa ke mulutnya untuk kemudian dia muntah. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih di Sunan Syalbani, dia Imam Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan yang lainnya, Nabi kita bersabda, "Man darahul qai'u fala syai' alaih." Fala syai' alaih qada. Wa man istaqa'u 'amdan falyaqdi. Man darahul qai' barang siapa yang dia terpaksa harus muntah, fala syai' alaih qada. Tidak ada kewajiban mengkodok. Misal mamanya mabok kendaraan mabuk laut. Itu bukan karena faktor kesengajaan karena memang mual dikandang kepusingan atau apa kemudian muntah. Selesai kodok kata Nabi. Tidak ada kewajiban kodok padanya. Wa menistaqa wa amdan barang siapa yang dia muntah dengan sengaja fal yakdi hendaknya dia mengkodoknya Yang berikutnya al-haid wa nifas. Ini jelas insyaallah. Ini ada satu pembahasan tersendiri. Yang berikutnya ta'ammudul isim, istimna, ta'ammudu al-istimna. Sengaja-sengaja mengeluarkan air mani wa huwa ta'amudu ikhraj mani bimadunil jima' mengeluarkan air mani tanpa melakukan jima' ini mengkodok saja tidak sampai kafarah adapun yang harus membayar kafarah eh, memperdekakan budak satu orang budak kalau tidak mampu berpuasa dua bulan berturut-turut kalau tidak mampu memberi makan kepada puluh. enam puluh fakir miskin ini kafara. Kafara ini bagi mereka yang aljima, yakni dukhulul hasyafah fi faljir mar'ah. Ini fikih bukan satu hal yang pornografi atau bukan. Ini fikih. Yang uh, mau ngomong apa saya bingung. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Aisyah ditanya tentang bab ini, apa yang boleh dilakukan oleh seseorang terhadap istrinya di siang hari di bulan Ramadan? Jawabannya adalah if'alu kulli syai'in nikah. Silakan lakukan apapun yang kau inginkan kecuali apa an-nikah an-nikah dimasukkan di sini adalah dukhul hasyafah bertemunya dua khitan al-ilaj bahasa Arabnya kalau bercumbu berciuman berpelukan memegang dan sebagainya itu tidak masalah hal itu tidak masalah karena ini dirinci, sebab apa? Karena banyak orang berpikiran itu kan termasuk bagian dari syahwat. Gak boleh. Sampai-sampai ada seorang istri yang tidak mengerti ilmu tentang bab ini, suaminya mendekat saja nggak boleh. Jangan dekat-dekat, nanti batal puasanya. Wah pemanin kok memeluknya, wah kasus. Mengulang syahwatnya kegedean, malah disikut pak. Ini ini kurang ilmu yang seperti itu. Itu kurang ilmu. Bagaimana ilmunya tentang bab ini? Saya bacakan hadisnya. Dulu ada satu kejadian di Umar bin Khattab radhiyallahu an dari Jabir an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala hashastu yawman faqbiltu wa ana saimun satu hari aku merasa takut yang begitu dahsyat kenapa karena aku dalam keadaan berpuasa aku mencium istriku itu perkara yang dahsyat sekali kata Umar puasa ini loh sampai aku mencium istriku bagaimana ini Fajitu Rasulullah SAW fakultu. Aku pun kemudian datang kepada Rasul. Aku bertanya kepada Rasul. Lakat sunatul yawma amrun azimah. Wahai Rasulullah. Hari ini aku telah melakukan satu hal yang sangat besar. Saya takut ini Rasulullah. Ngeri ini bagaimana bagaimana. Kalau wama Apa itu wahai Umar? Kala. Kultu kata Umar. kabil wa ana sa'imun. Aku mencium istriku dalam keadaan aku berpuasa. Bagaimana kini ya Rasulullah? Qala, "Araita lau tamatmat ma Apa pendapat Umar? Kalau orang berpuasa, dia kemudian berkumur-kumur. Apa pendapatmu? Ya jelas, boleh Pak. Yang nggak boleh apa? Ditelan, nggak boleh. Bergumur-gumur, boleh. Kultu kata Umar, idan la yadur. Wahai Rasulullah berarti tidak masalah, Tidak bahaya tentang puasanya tidak bahaya. Kala na'am. Rasul mengatakan ya, tidak berbahaya. Nah ini, ini ilmu. Jadi syahwat yang dimaksudkan dalam hadis yada'u syahwatahu wa ta'amahu wa syahwatu min ajli Seorang berpuasa itu meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, meninggalkan syahwatnya. Karena syahwat ini masuknya di sini adalah aljima ilaj. Masuknya kemaluan dan kemaluan. Kalau selain itu boleh. bukan itu bagian dari syahwat? Ya betul. Tapi itu boleh. Jangan berlebihan kita dalam menghukumi. Wong itu ada dalilnya. Oke nah, biasa. Dan dulu kembalinya ya. Ini sudah masuk waktu Isya. Azan terlebih dahulu. Kemudian insya Allah akan kita lanjutkan setelah azan sampai jam 19.45. Insya Allah. Gini kewangan gini dikurangi mohon pak. Hmm, boten ditambah boten. Demikian bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami maaf. Tafadul yang mau berwudu silakan kita skor dulu. تفضل بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه Sedikit kami sampaikan tentang perkara tadi di atas adalah tentang umur la tufsidu beberapa hal yang dianggap oleh orang merusak puasa. Padahal secara syar'i itu tidak merusak puasa. Ada beberapa orang menganggap, oh ini menyebabkan rusak puasa. Ketika dipelajari, itu tidak. Contoh yang tadi kami sampaikan adalah apa hukumnya seorang yang begitu mendengarkan azan subuh dalam keadaan dia junub belum mandi? Beberapa orang mengatakan, "Oh, ini membatalkan bahkan." Oh, ini merusak. Kenapa puasa kau dalam keadaan junub? Jawabannya adalah ini perkara yang tidak merusak puasa. Kecuali jikalau melakukan hubungan badan sudah mendengar adzan dan lanjut itu sesuatu yang merusak otomatis. Dia bahkan terkena kafarah. Ini pembahasannya adalah seorang yang dia melakukan hubungan badan kemudian tertidur Sampai kemudian sahur, makan sahur, selesai sahur, adan. Dalam keadaan dia belum mandi. Apakah ini hal yang diperbolehkan? Jawabannya boleh. Bukan satu hal yang dilarang dalam agama kita. Mana dalilnya? Dalilnya kita bacakan. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Demikian juga nih hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dalam sahih keduanya. Dua istri Nabi ini mengatakan, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajr." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati waktu fajar, masuk waktu salat subuh. Wa huwa junubun min ahlihi. Dalam keadaan beliau junub dikarenakan berhubungan badan dengan istrinya Thumma yaghtasilu wa yasum. Kemudian beliau mandi karena memang melakukan salat subuh. Wa yasum dan beliau ber, berpuasa. yakni tidak masalah. Tidak kemudian dari itu tidak berpuasa karena tadi mendapati fajar masih junub. Berarti nggak sah puasanya. Tidak seperti itu. Dua istri beliau ini memberikan persaksian. Aisyah dan Ummu Salamah. Demikian juga dengan pembahasan yang tadi kami sampaikan mencium bermuasyarah berjumbu itu juga bukan hal yang merusak apalagi sampai dikatakan membatalkan puasa. Beberapa riwayat yang bisa kita bawakan dalam bab ini hadis Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha Qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashiru wa huwa saimun. Kata Aisyah ini. Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu, beliau mencium wa yubashiru dan beliau mencumbu wa huwa saimun dalam keadaan beliau berpuasa wa kana amlukum liirbihi dan beliau adalah seorang yang paling kuat dalam menjaga syahwatnya. Ini nas yang sangat jelas. Riwayat ini riwayat Imam Bukhari Muslim dalam sahih keduanya. Bahkan kata Isa dalam kesempatan yang lain, riwayat Imam Abu Daud disebutkan karena Nabi yuqabbiluni wa huwa sha'imun wa ana sha'imatun. Nabi menciumku dalam keadaan beliau sedang puasa dan dalam keadaan aku pun sedang berpuasa. Hadirin yang kami memuliakan, ada yang membedakan. Itu kan bagi yang eh, tua. Kalau pasangan muda ya jangan. Itu syahwatnya. Nah, ada yang membedakan begitu. Apakah benar yang seperti itu ya kaum muslimin? Jawabannya tidak. Jangan mengatakan ini haram hanya dengan berdasarkan perasaan. Itu kalau tua bolehlah, Rasul kan sudah tua. Yang masih muda jangan, hati-hati. Hati-hati. Apa Rasulullah nggak hati-hati, Pak? Kata Imam Ibn Hazm dibantai itu. Bagaimana bantahannya? Kanat Aisyah id mata Nabi sallallahu alaihi wasallam bintu 18 sana. Umur Aisyah di saat Nabi wafat itu umurnya adalah berapa? 18 18 tahun. 18 tahun. Ini menunjukkan apa? فظهر بطلان قول من فرق في ذلك بين الشيخ والشباب والشباب dan ini membatalkan atau membantah mereka-mereka yang membolehkan hal ini bagi yang tua bagi yang muda tidak boleh dibedakan yang tua boleh yang muda nggak boleh Rasul memang sudah tua 60 tahun sekian umur beliau tapi Aisyah muda. Di saat Rasulullah wafat, Aisyah umur 18. Ini ilmu pak. Ilmu bagi kita. Ada juga yang mengatakan bi annah makruh. Bahwa bercumbu ketika puasa itu makruh. Memang sih tidak sampai haram, tapi makruh. Paling tidak itu merusak puasanya. Membatalkan sindak itu merusak. Mana dalilnya? Yang mengatakan makruh pun dibantah. Karena Nabi tidak akan melakukan hal itu. Ketika itu adalah makruh. Apalagi itu haram. Itu. Disebutkan dalam sebuah riwayat sebelum kita membacakan ada juga pendapat yang mengatakan bahwa bolehnya mencium atau bercumbu ketika puasa atau ketika di bulan Ramadan itu khusus bagi Nabi, khusus untuk Nabi saja. Ada yang berpendapat seperti itu. Bagi kayak kita-kita ini jangan karena kita nggak mampu menahan syahwat. Alasannya begitu. Ini pun salah. Ini pun salah. Disebutkan dalam hadis Umar ibn Abi Salamah Anu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bertanya kepada Rasul Umar ibn Abi Salamah. Bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ayuqabbilu sa'imu? Bolehkah orang yang berpuasa mencium istri? Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Saladihi." Tanyakan kepada ini, yakni Ummu Salamah. Fahbarat wa Nabi sallallahu alaihi wasallam jasun bidzalik, yasan Maka Ummu Salamah mengabarkan Oh Nabi melakukan hal itu. Beliau mencium istri-istrinya ketika dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Faqala ya Rasulullah. Coba lihat. Umar ibn Abi Salamah di waktu itu memiliki anggapan itu khusus bagi Rasul. Faqala ya Rasulullah. Umar bin Abi Salamah Beliau mengatakan, "Faqad ghafar laka ma taqaddam min ma ta'akhir." Sungguh ya Rasul, engkau seorang yang telah diampuni semua dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Artinya ini Rasul ya wajar sajalah, pantas sajalah, kan e, sudah diampuni semua dosanya. Rasul faham itu kalimat, arahnya kemana? Maka Rasul mengatakan kepada Umar ibn Abi Salamah, faqala lahu Rasulullah, "Amallahi inna taqakum lillahi wa khasyakum lah." Ketahuilah aku adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut. Kalau seandainya itu dilarang, aku tidak akan melakukannya. Kalau itu dilarang, aku tidak akan melakukannya karena aku ya orang yang paling bertakwa. Masya Allah. Artinya kalau itu dilarang akan dilarang kepada umatnya sebagai bentuk takwa. Kemudian disebutkan pula eh, Ibn Mas'ud radhiyallahu an dalam sebuah riwayat dengan sanad yang sahih disebutkan oleh Imam Abdul Razak dalam musannaf beliau Ibn Mas'ud kan yubashiru imra'atahu bin Ibn Mas'ud bercumbu dengan istrinya di siang hari di bulan Ramadhan. Wahwa sa'imun dalam keadaan beliau berpuasa. Fala Ikrimah. Berkata Ikrimah. Seorang tabi'in. Kala kana Sa'ad ibn Malik. Sa'ad ibn Malik. Dulu meraba Kemolan istrinya biyadihi wa huwa saimun. Dengan tangannya dalam keadaan beliau berpuasa. Ini ilmu Pak. Walaupun malu menjelaskannya karena banyak eh, yang belum balik sepertinya. Eh, sudah balik ya. Belum menikah. Tapi ini ilmu. Agar supaya kita tidak mengharamkan sesuatu yang halal. Jangan pakai perasaan. Para ulama membantah kaum sufi dalam bab ini dengan menyebutkan dalil-dalil dan pemahaman jeleknya mereka. Masya Allah. Dalam bab ini yang tadi kami sampaikan adalah syubhat kaum sufi mengatakan itu bagian dari syahwat, itu hukumnya haram, dilarang, merusak dan dan yang lainnya. Saya lanjutkan bab ini aja karena waktunya singkat, Pak. Tinggal lima menit. Mboten napa nggih, Pak nggih? Napa rampung namaon? Eman-eman. Kalau terjadi keluar air madhi. Air madhi tahu apa? Airnya laki-laki itu yang keluar tiga. Disebut al madi al-wadi, al-mani. Kalau al-madi itu air yang bentuknya jernih, lengket, tanpa bau. Keluarnya tidak terasa. Beda dengan air mani, keluarnya banyak, keruh, dan terasa. Duf'ah, terjadi dorongan. Kalau keluarnya madi, karena bermesraan dan dan yang lainnya saya tidak panjang lebar berbicara tentang bab itu. Tiba-tiba keluar air madi, batalkah ini? Apa kamu rusak puasa? Ini pembahasannya. Kira-kira jawab tidak nih atau kapan-kapan saja? Ini penting pak. Jawabannya adalah Fin qabbala ubashara hamza atau amzat apabila dalam percumbuhan itu sang suami mengeluarkan air madi atau sang istri juga mengeluarkan air madi fala syai' alaihima hal itu tidak masalah bukan pembatal puasa namun perlu diingatkan kata beliau فإن كان يعلم نفسه أنه يمني بذلك لم يجز له kalau diteruskan bercumbunya itu sampai dia merasakan akan keluar air maninya maka harus dihentikan tidak boleh itu karena keluarnya air mani membatalkan apa puasa dan keluarnya dengan sengaja ketika di siang bulan Ramadan itu dilarang sebagaimana sengaja makan dan minum walaupun tidak memasukkan kemaluan dalam kemaluan karena bisa keluar air mani walaupun tanpa aljima hanya dapat terang-terang rangsangan rangsangan kemudian eh, ejakulasi sedini ya maka harus hentikan jangan sampai mengeluarkan air mani Kalau ternyata sampai keluar air mani, fakat aftar, maka dia harus membatalkan puasa di hari itu. Tidak boleh melanjutkan. Dia sudah membatalkannya. Batalat samuhu, batal puasanya. Wa alaihi wajib bagi dia mengkodok. Karena tidak ada ilaj. Ingat pembahasan ini bukan ilaj, yakni Dukhulul hasyafa fi farji mar'ah. Kalau sampai masuk dalam kemaluan, ini kafaroh, Pak. Kafaroh. Tidak hanya kodok saja kafaroh. Harus dia memberikan budak. Kalau mau dimaafkan dosanya. Kalau tidak ada budak, harus puasa dua bulan berturut-turut. Kalau mau dosa ini dimaafkan, ada kafarohnya, tebusannya. 10 hari, 20 hari, 30 hari, 40 hari, 50 hari. Kok meriang? Tinggal 10 hari lagi meriang, mandek. Oh, harus mulai dari awal lagi. Karena batal. Karena sakit-sakit yang membatalkan. Karena itu kalau lagi kafar itu walaupun meriang kayak apa kayak apa tetap puasa bepak daripada mulang maning. Ya. Karena itu kalau lagi orang kok puasa terus kenapa jangan kasih kafar kolong konahan <laughs> itu dilakukan karena pelanggaran kalau sudah diulang berkali-kali kau tetap nggak mampu sakit maka pindah ke yang tiga idam sitina miskina memberi makan 60 fakir miskin itu kalau dukul hasyafah fi farjil mar'ah kalau yang sering kita bahas adalah apa uh, ah, at-tabasyur at-taqabul ber, ber, ber, ber, eh, bercumbu saja Ayo bisa difaham Allah Banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan ini, tapi karena sekali lagi ya, waktu yang membatasi, mudah-mudahan fikih puasa setiap tahun dipelajari, tapi yang namanya ilmu diulang-ulang. Satu hal yang perlu bagi kita sebagai pengingat, karena kita akan melakukan ibadah puasa, maka fikih puasa satu ilmu yang harus kita kuasai agar kita berpuasa sesuai dengan sunnah Nabi alaihi wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallah bihamdika syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.